Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa Kita sudah sampai pada bab syukur Kita sudah menjelaskan makna syukur baik secara bahasa ataupun secara istilah Sudah juga menjelaskan ayat-ayat tentang syukur baik ayat yang bernada perintah bersyukur ayat yang memuji orang-orang yang bersyukur termasuk balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Demikian juga hadis. Kita sudah terangkan hadis-hadis tentang syukur. Quran sudah, hadis sudah, tinggal apa? Penjelasan para sahabat. Itu metodologi para ulama itu seperti itu. Dan itu yang kita ikuti ayat, hadis, lalu ucapan para sahabat. Inilah metodologi pembahasan yang islami dan logis, rasional, realistis. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum" La ta'lamun tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Yang ahli tentang segala hal tentu saja Allah. Kedua Rasulnya. Dan yang ketiga yang paling tahu tentang Islam setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja siapa? Para sahabatnya. Karena para sahabat itu orang-orang yang menjadi saksi hidup turunnya ayat-ayat, dijelaskannya ayat-ayat, diaplikasikannya ayat-ayat, dan mereka ikut mengaplikasikan ayat-ayat itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekadar teori, makanya pemahaman mereka jauh lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan pemahaman siapapun. Makanya mengikuti mereka jauh lebih selamat daripada mengikuti orang manapun. Dan ini dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulnya. Jaminan Allah tertuang di banyak ayat. Salah satunya At-Taubah ayat 100 Allah berfirman Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu Kata Allah orang-orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar Maksudnya para sahabat Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Mengikuti para sahabat Maksudnya mengikuti para sahabat dalam hal beragama ini dalam hal memahami agama ini, dalam hal mengamalkannya, dalam hal mendakwahkannya, dalam hal memperjuangkan dan membelanya, mengikuti para sahabat semuanya. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah masukkan mereka Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai di bawahnya. Jadi para sahabat dan orang yang mengikuti sahabat dalam memahami Islam ini dapat jaminan dari Allah. Makanya itulah metode yang digunakan oleh para ulama ayat, hadis dan ucapan para sahabat. Itu pula yang kita pegang teguh di dalam menjelaskan Islam ini. Ayat dulu, hadis dulu, ucapan para sahabat. Apa dan bagaimana ucapan para sahabat tentang syukur? Pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man ra'a sahiba bala'in faqal alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani 'alaika" وعلى جميع خلقك تفضيلا فقد أدى الشكر تلك النعمة Kata Abu Hurairah, siapa orang yang melihat orang yang kena musibah? Ini doa ketika kita melihat orang kena musibah. Baik kehilangan orang yang dicintainya, wafat, ataupun kehilangan uang atau harta kekayaannya atau disakiti, didolimi orang lahirnya ataupun batinnya apapunlah musibahnya man roa sahiba bala siapa orang yang melihat orang yang kena musibah faqal lalu dia berkata berdoa ini doanya bagus dihafalkannya Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi yang afani menyelamatkan aku mimma btalaka bih dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani alaika dan mengaruniakan atau melebihkan aku dibanding dirimu wa ala jami'i khalqihi tafdila dan di atas seluruh makhluknya dengan karunia yang sebenar-benarnya orang lain dapat musibah kita tidak siapa yang ngatur kejadian itu Allah Allah menyelamatkan kita dari musibah yang melimpa orang lain Berarti Allah telah melebihkan kita dibanding orang lain yang kena musibah itu ya. Itu wajib kita akui itu. Makanya kita katakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalak wa faddalani 'alaika wa 'ala jamia khalqika tafdila. Dikatakan doa itu siapa orang yang berdoa demikian ketika melihat orang lain kena musibah faqad adda syukra tilka ni'mah orang ini telah menunaikan syukur atas nikmat keselamatan pada dirinya. Dia kan selamat, orang lain dapat musibah. Nikmat enggak selamat dari musibah? Ya, nikmat. Dan itu wajib disyukuri. Kita umpamanya ya lagi jalan berdua, bertiga, berbeberapa orang dengan kawan, tiba-tiba salah satu kawan kita kesenggol motor atau mobil. Padahal berbarengan tuh. Kenapa tidak kita yang kena? Eh? Berarti kita terbebas dari musibah itu. Nikmat wajib itu disyukuri. Berkata Aisyah radhiyallahu anha Ma min abdin yashrabul الماء qurah fayadkhulu bi ghairi adha wa yakhruju bi ghairi adha illa wajaba alaihi syukru. Kita jarang sadar ya. Padahal setiap hari berkali-kali kita melakukan ini. Kata Aisyah, tak ada seorang pun hamba yang minum air, air biasa, apalagi air yang nikmat. Air jus sumpah jus buah-buahan asli ya. Air madu, madu palsu tapi. Yang bagus bagi badan. Yang kalau dibawa ke rumah nggak akan terjadi apa-apa. Itu madu bak palsu. Siapa orang yang minum air Air itu masuk ke dalam tubuhnya tanpa halangan, tanpa gangguan, tanpa rasa sakit. Juga keluar dari tubuhnya tanpa halangan, tanpa gangguan, tanpa sakit. Ada nggak orang minum tapi sakit? Ada. Ada orang makan tapi sakit? Ada. Ada orang makannya minumnya nggak sakit tapi pas keluarnya sakit baik berupa air kencing ketika kencingnya sakit BAB-nya sakit ada yang seperti itu ada orang yang terkena penyakit siapa orang yang minum air air itu masuk ke tubuhnya tanpa ada keluhan tanpa ada sakit keluar juga dari tubuhnya tanpa sakit maka telah wajib atas orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Taala. Sebab yang ngatur masuk keluarnya air atau makanan ke tubuh kita tanpa gangguan itu siapa? Allah. Dan itu sebuah kenikmatan yang kita tidak sadari baru kita sadar setelah itu kenikmatan dicabut. Terkena umpamanya apa ya? yang makan minum yang enggak enak gejala tifus umpamanya ya minum air saja sebel rasanya baunya jadi enggak enak apalagi makanan mau muntah segala macamnya nah, baru tuh iya ya sehat tuh ternyata nikmat setelah nikmat sehat dicabut nah, baru ada keluhan ada kesakitan ada penderitaan baru sadar sehat itu nikmat Demikian juga masuknya sih enak, ada gangguan pas keluarnya tuh. Umpamanya susah BAB, ya. Itu harus terluka berdarah, ada kan yang kayak begitu ya. Sehingga waktu tibanya BAB itu adalah waktu yang paling tidak diinginkan. Aduh, sudah mulus lagi, eh, sakit lagi ini mah. Ada yang seperti itu? Ada kita masuk atau keluar makanan atau minuman bablas nggak ada keluhan apapun yang ada nikmat mengunyahnya nikmat meminumnya meneguknya nikmat menelannya menikmat gitu ya pas mengeluarkannya juga plong nikmat wajib itu syukur demikian kata Aisyah radhiyallahu anha Berkata Mutarrif bin Sikhir rahimahullah, "Li'an u'afi fa'ashkuru ahabu ilayya min ubtulia fa'asbiru Kalau aku diberi kesehatan lalu aku bersyukur bersyukur atas nikmat sehat maka itu lebih aku sukai daripada aku diberi musibah lalu bersabar. Diberi bersabar, diberi musibah, sabar. Itu baik apa buruk? Baik. Disukai apa tidak? Oleh Allah disukai. Tapi kadang oleh manusia yang mengalaminya karena dapat musibah itu membuat dia menderita, rata-rata tidak disukai kan ya nah tapi diberi kenikmatan diberi kesehatan lalu bersyukur jadi ada dua nikmatnya tuh nikmat pertama nikmat lahiriah nikmat duniawi yaitu memperoleh kenikmatan kesehatan kelezatan kebahagiaan Nah, lalu kedua diberi hidayah untuk mensyukurinya. Ada dua nikmat, nikmat duniawi, nikmat ukhrawi. Nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Maka kata Mutarif bin Sihir kalau aku diberi kesehatan lalu aku bersyukur, lebih aku sukai daripada aku diberi musibah lalu aku sabar. Padahal sabar ketika memperoleh musibah baik apa buruk? Baik sabarnya, tapi musibahnya yang dianggap buruk. Dalam bersabar ketika memperoleh musibah hanya ada satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah bersabar. Adapun musibahnya tidaklah dianggap nikmat. Adapun nikmat berupa kebahagiaan, kesenangan, kesehatan lalu disyukuri ada dua nikmat nikmat kesehatannya itu sendiri, kedua nikmat hidayah untuk mensyukuri nikmat kesehatan. Makanya beliau berkata, kalau aku diberi kesehatan lalu aku bersyukur atas hal itu, lebih aku sukai daripada aku diberi musibah lalu bersabar. Walaupun sekali lagi dua-duanya apa? baik. Syukur ketika memperoleh nikmat baik, sabar ketika memperoleh musibah juga baik. Tapi Mutarif menyatakan aku, aku lebih suka bersyukur atas nikmat daripada bersabar atas musibah karena bersyukur atas nikmat ada dua nikmat. Berkata masih Mutarif bin Sikhir rahimahullah "Nazartu ma huwa khairun la syarra fihi فإذا هو أن يعافي العبد فيشكر Aku menelaah, meneliti, berfikir. Di para ulama itu banyak berfikir atas landasan ilmunya. Kata Mutarif, aku menelaah apa kebaikan yang tidak mengandung keburukan sedikit pun. Kita pernah jelaskan bahwa tidak ada di alam jagat raya ini kebaikan yang 100% baik nggak ada. Setiap kebaikan pasti ada unsur madarat, termasuk tauhid, termasuk ibadah apa aspek madarat dari tauhid dimusuhi oleh orang musyrik ya tidak ada satupun orang yang bertauhid apalagi mendakwahkan tauhidnya kecuali pasti akan dimusuhi oleh orang-orang musyrik tak ada seorang pun ahlus sunnah yang kemudian mengamalkan sunnah bahkan mendakwahkan sunnah kecuali akan dimusuhi oleh pelaku bid'ah dan seterusnya begitu tuh. Nah, Tataruf menyatakan, Mutarif menyatakan aku menelaah apa sih kebaikan yang seluruhnya baik yang tidak ada keburukan di dalamnya ternyata aku temukan yaitu bila seorang hamba diberikan kesehatan lalu dia bersyukur nggak ada keburukan sehatnya baik syukurnya baik kalau tadi musibah lalu bersabar, sabarnya iya baik, tapi musibahnya buruk. Apa keburukannya? Karena melahirkan penderitaan. Buruk menurut kacamata orang yang mengalaminya. Dan itu yang kemudian dikukuhkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang rukun iman yang keenam wa antu tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir Allah baik takdir takdir yang baik ataupun yang yang buruk. Ada takdir buruk? Ada. Kata siapa ada takdir buruk? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa antu tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, tapi yang dimaksud buruk itu adalah makadurnya bukan kodarnya. Dalam takdir ada dua unsur. Unsur pertama kodar, unsur yang kedua makdur. Kodar itu ketetapan Allah. Makdur itu kejadian yang Allah tetapkan. Kodarnya seluruhnya baik. Tidak ada kodar ketetapan Allah yang buruk itu nggak ada. Pasti baik. Tapi makdur peristiwa yang ditakdirkannya ya itu buruk. Kenapa buruk? Karena membuat orang menderita. Orang yang mengalami takdir tersebut, takdir yang buruk tersebut menderita apa tidak? Ya, menderita. Jadi yang dimaksud takdir buruk adalah makadurnya dan bukan kodarnya. Adapun kodarnya bagus. Saya sering memberikan contoh kodar dengan makdur seperti tindakan dokter kepada pasien. Dokter harus menyuntik Dokter memutuskan, menetapkan harus menginfus Kadang lebih dari itu harus membelek, membedah, mengoperasi, iya enggak? Kadang lebih parah dari itu harus apa? Mengamputasi. Itu keputusan dokter. Keputusan itu bau ba, bagus apa baik? <laughs> bagus dan baik. Tapi teralaminya oleh si pasien terasa apa? buruk. Menderita gak si pasien? Menderita. Disuntik, aduh, belum disuntik baru lihat jarumnya saja sudah copot ini jantung. Mentalnya. Dan mental itu tidak dilihat dari body yang berotot. Ada nggak bodinya berotot gitu ya, terlatih setiap hari. Lihat jarum suntik, dia teriak-teriak padahal belum digejoskin Ada yang seperti itu? <laughs> Ada ya. Saya pernah dikirim videonya tuh dan bisa dilihat di YouTube. Badannya keren gitu, security gitu ya. Atau abri yang sehari-harinya latihan fisiknya jam-jaman kita enggak akan mampu. Lihat jarum suntik, uh gogorowokan itu. Nah itu contohnya antara kodar dengan makdur. Kodarnya bagus, makdurnya yang jelek. Jadi yang dimaksud wa mina bil qadari khairi wa syarrih, kamu beriman kepada takdir baik yang baik atau yang buruk, maksud yang buruk adalah makdurnya dan bukan qadarnya. Nah, kata Mutarif bin Sakhar aku melihat, aku menelaah apa kebaikan yang tidak mengandung keburukan Tiba-tiba aku temukannya itu seorang hamba diberi kenikmatan, diberi kesehatan, lalu dia bersyukur. Maka tidak ada keburukan. Ada dua kebaikan. Sehatnya, nikmatnya, kebahagiaannya merupakan nikmat. Dan syukurnya pun merupakan nikmat yang tidak mengandung unsur keburukan. Berkata Yazid bin Maisarah rahimahullahu ta'ala لا تضر نعمة معها الشكر tidak akan madarat kenikmatan yang disertai syukur bahkan bisa menambah jumlah dan kualitas nikmat yang kita syukuri tersebut ya <clears throat> mau terab sambil ngomong jadi aja ngomongnya kayak gitu tahu terap terap itu e gitu apa sendawa <clears throat> jadi kalau nikmat yang Allah berikan disyukuri nggak madarat malah melahirkan maslahat baru maslahat barunya apa kenikmatan itu ditambah Allah yang ngatur. Ini kaidah dalam kehidupan. Rumusan, formula yang Allah akan terapkan dalam kehidupan manusia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, pasti pasti aku akan tim tambah nikmatku kepadamu. Nggak ada madarat kalau itu nikmat disyukuri malah tambah kenikmatan daripada sebelumnya tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid tapi kalau kamu kufur kepada nikmat kufur di sini bukan murtad keluar dari Islam tapi mengkufuri nikmat dengan apapun baik dengan keyakinan keyakinannya meyakini ini memurni atau usaha saya ini bukan dari Allah Allah mah nggak mentakdirkan apa-apa nggak ngatur apa-apa semua kenikmatannya murni hasil usaha saya dalam hatinya meyakini begitu itu orang kufur nikmat tuh atau dengan lisan dia tidak pernah memuji Allah, tidak pernah mengakui itu dasar datangnya dari Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah acan. Kemudian atau dia meyakini ini dari Allah. Dia ucapkan Alhamdulillah setiap detik, setiap hembusan nafasnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah telah beri rizki, Alhamdulillah. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan rasa syukur. Itu rizkinya tidak dipakai, tidak di dimanfaatkan tidak dikelola sesuai dengan kehendak sang pemberi siapa sang pemberinya Allah kalau Allah memberikan rizki Allah punya keinginan yang harus kita lakukan dengan rizki itu kalau sudah sampai wajib zakat keluarkan dulu zakatnya infaknya sodakohnya pakai bantu orang gitu ya. Ini enggak zakatnya enggak diingat, apalagi infak dan sodakohnya yang diingat ingat uang sekian miliar nih rencananya apa ya? Ah mau pergi berlibur dulu ke Hong Kong, mau berlibur dulu ke Menara Eiffel, mau terjun dari sana. <laughs> Jadi yang terbayang itu untuk bersenang-senang dengan harta itu hak orang lainnya diabaikan di dalam hartanya. Walaupun dia alhamdulillahnya setiap detik dalam hati meyakini saya yakini dari Allah ini kalau Allah nggak ngasih nggak akan saya dapat ini tapi itu nikmat itu tidak dipergunakan tidak dikelola sesuai dengan perintah Allah enggak sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri dia tidak bersyukur tuh saya sering memberikan contoh ya. Ikhwan dan ahwat yang hadir di sini patungan seorang sepuluh ribu. Lalu terkumpul berapa kira-kira dua juta. Ada dua juta kira-kira dua juta rupiah. Ikhwan dua juta itu dibelikan gamis. Belikan kopiah, dibelikan sajadah lalu diberikan kepada saya. Ini bukan usulan. Contoh, apa sih niat antum melakukan semua itu? Pasti punya keinginan. Antum semua ingin agar gamis itu saya pakai sholat, saya pakai dakwah, saya pakai untuk melakukan ibadah. Agar kecipratannya, pahalanya. Itu keinginan antum. Ketika saya terima, Alhamdulillah antum baik bingit. Sudah baiknya panjang pakai bingit lagi. Terus yang kedua saya berterima kasih. Terima kasih ya baik banget terima kasih. Alhamdulillah terima kasih terima kasih. Setiap ketemu Ikhwan yang datang terima kasih sudah ngasih gamis terima kasih terima kasih ribuan kali. Langsung saya bawa ke bawah, minta ember ke tukang parkir. Ember, airan, cairan, cairan, isi air. Saya masukkan itu gamis langsung saya pakai ngelap mobil saya yang kotor. Di hadapan antum sang pemberi itu yang memberikan gamis. Kira-kira antum seneng apa kecewa? Alhamdulillah Ustaz langsung itu gamis kita dipakai lihat tuh dipakai alhamdulillah manfaat banget apakah begitu enggak pasti kecewa iya dipakai tapi tidak sesuai dengan dengan peruntukannya dengan fungsinya gamis itu bukan dipakai ngelap mobil tapi dipakai dipakai oleh tubuh dipakai ibadah sholat dakwah amal soleh dan yang lain-lain ini malah dipakai nggak bener coba kalau itu makan ada kanebo itu merek bukan Bukan ya? karena ada kanebo atau bukan dengan gamis. Ini dua juta loh harganya gitu. Masa dipakai ngelap mobil? Ngelap mobil sepuluh ribu juga cukup ya. Nah, kecewa kan? Kecewa. Walaupun saya berterima kasih loh tadi. Saya mengakui ini dari antum semua. Berterima kasih juga ratusan kali terima kasih. Selalu saya ungkit-ungkit dalam setiap pengajian. Ikhwan di Al-Ukhwah mah balalager selalu ngasih ke saya dan ngasihnya itu tulus bukan endorse <laughs> bukan untuk promosi produksi gitu ya tapi tulus benar-benar nah walaupun saya berterima kasih ribuan kali mengakui ini dari antum tapi pemberian itu tidak saya pakai sesuai keinginan pemberi saya pakai untuk hal lain maka kecewa. Apa setelah kecewa kapok jangan ngasih apa-apa lagi ke ustaz. Enggak ada harganya pemberian kita tuh. Inginnya dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai dakwah, dipakai ngelap mobil bayangkan. Pasti sampai di rumah pakai ngepel itu. Kan begitu, kecewa. Kalau sudah kecewa, kapok nggak akan ngasih-ngasih. Itu kita. Ya, makanya Bersyukur tidak sebatas lisan, tidak sebatas hati, tapi juga apa? Anggota perbuatan. Anggota badan, perbuatan yang dilakukan anggota badan, ya harus. Jadi kalau kita kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla, apapun bentuk kufur itu, baik secara lisan, secara etikat atau secara perbuatan, apa akibatnya? Allah cabut itu nikmat lalu Allah ganti dengan azab. Inna azabi la syadid. Laknya harus pendek. La syadid. Benar-benar keras siksa kami. Ya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu oleh diri mereka menjadi azab. Dengan cara apa? Tidak disyukuri, lalu Allah cabut itu nikmat, lalu Allah ganti dengan azab. Jadi nikmat yang disertai dengan syukur tidak akan menimbulkan madarat. Makanya berkata Yazid bin Maisarah tadi, La tadurru nikmatun ma'aha syukrun. Tidak akan ada madarat dalam sebuah nikmat bila disertai dengan rasa syukur. Berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullah, Inna Nuhan alaih salatu wassalam. Kana idza akala qala alhamdulillah wa idza syariba qala alhamdulillah wa idza labisa qala alhamdulillah fasammahu Allahu amdan syakura Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi sesungguhnya Nuh alaihi salatu wassalam bila dia minum eh bila dia makan dia berkata alhamdulillah bila dia minum dia berkata alhamdulillah. Dia bila dia berpakaian, dia berkata alhamdulillah. Lalu Allah menamai dia dengan sebutan hamba yang pandai bersyukur. Kita tahu oleh Allah Nabi Nuh disebut dengan abdan syakura. Zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Surah Al-Isra ya, surah Al-Isra ayat-ayat awal. Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Manusia itu adalah anak-anak turunan yang bersama-sama dengan Nuh dalam perahu. Innahu kana 'abdan syakura dan sesungguhnya Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Berkata Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah Antum yang memiliki masa lalu yang kelam dan gelap serta buruk Jangan pesimis Nih ulama besar yang kesolehan Keilmuannya menjadi rujukan Masa lalunya gelap Ada yang tahu sebelum menjadi ulama Al-Fudail bin Iyad sebagai apa? Sebagai apa? Tukang? Tukang copet mah seberapa perampok, pembunuh. Dan paling ditakuti itu baru dengar namanya saja orang tuh sudah lututnya sudah gemetar. Fudail bin Iyad yang memiliki banyak anak buah, namanya menggetarkan setiap orang yang mendengarnya. Tapi kemudian Allah berhidayah dan tobat, kemudian belajar Islam dan menjadi ulama besar. Ada di sini yang mantan perampok, saya pikir nggak akan ada sejahat itulah. Mungkin mantan pencopet ada <laughs> mungkinnya, atau yang masih nyopet sekarang di masjid mungkin ada. Nyopet kain seleng lewat itu ruban. Orang mau masukkan ini mah ngambil. Lewat dia loh kosong tadi penuh. Di masjid bayangkan lagi ngaji berbuat dosa. Orang mah kesini teh mencari pahala, dia mah kesini teh mencari dosa. Enggak peduli halal dan haram. Dari apa yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Berkata Fudail bin Iyad, "Alaikum bimulazamati syukri ala ni'am." Faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Alaikum bilu bimulazamati syukri wajib bagi kalian untuk selalu bersyukur." Mulazamah itu terus-menerus, continue, tak henti-henti. Wajib kalian terus-terusan bersyukur ala ni'am terhadap seluruh nikmat. Seluruh nikmat yang datang kepada kita syukuri itu. Karena apa? Faqalla ni'matun zalat an qamin fa'adat ilaihim. Karena sangat jarang sangat sedikit nikmat yang sudah hilang dari suatu kaum atau dari seseorang lalu kembali lagi itu jarang. Kalau sudah hilang dicabut sudah. Lapur kata orang Sunda mah. Tahu lapur? Lapur tuh sudah enggak diharapkan ketemu lagi, kembali lagi enggak gitu ya. Kalau seseorang kehilangan sesuatu dicari enggak ada, udah lapur aja lah. Maksud lapor itu sudah enggak diharapkan kembali dimiliki kembali. Faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Sangat jarang ada satu nikmat yang hilang dari seseorang atau dari suatu kaum kemudian kembali itu jarang. Makanya ketika nikmat itu ada, pegang teguh. Jangan sampai lepas. Cara memegang teguh nikmat itu diapakan? Disyukuri. Dengan disyukuri bukan hilang, bukan berkurang, malah malah bertambah sesuai dengan janji Allah la in syakartum la azidannakum ya Itulah penjelasan beberapa orang ulama baik dari kalangan para sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Dan banyak lagi ulama-ulama lain tentang syukur. Pembahasan selanjutnya asyukru lil amah wal khassah. Syukur itu adalah kewajiban baik bagi orang umum ataupun orang khusus. Maksud orang umum, orang awam. Maksud orang khusus itu orang-orang solehnya baik dari kalangan para nabi, para sahabat, para ulama, para wali Allah. Itu yang disebut dengan orang-orang khusus. Khasah. Selain itu orang awam. Kenapa ini dibahas? Sebab banyak yang berkeyakinan syukur ini hanya kewajiban orang umum saja kalau orang yang sudah soleh nama sudah tingkatan wali mah nggak lagi perlu bersyukur syukur ini kusur kata mereka kusur itu apa kulit walaisa minal lubab bukan termasuk isi kulit itu untuk orang awamnya lah syariat sholat zakat saum haji termasuk bersyukur, termasuk bersabar dan seterusnya itu untuk orang awam. Untuk orang khususnya enggak. Apakah benar demikian? Nah, ini yang dibahas. Di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, juga di antaranya oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Karena ada anggapan dari kalangan sufi tertentu bahwa seluruh ibadah hanya untuk orang awam. Syariat ini. Untuk para walinya mah tidak. Yuk kita lihat. Siapa yang paling tinggi tingkat kewaliannya di kalangan kaum muslimin? Nabi SAW wali tertinggi itu. Keduanya para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat lain. Ketiganya barulah ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Itu orang-orang spesial. Orang-orang khusus. Orang-orang yang fi fi fi fi fi fi fi. Fi-nya juga ayat 10 mamarin. Tidak ada orang yang lebih utama dibanding Nabi, para sahabat dan para ulama. Tingkat kewaliannya, ya. Coba nanti lihat apakah Nabi, para sahabat dan para ulama terdahulu tidak terkena kewajiban syukur, tidak melakukan syariat bersyukur ataukah melakukan. Berkata mu'alif Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwa bersyukur kepada Allah itu wajib atas seluruh makhluk jin dan manusia yang mukallaf termasuk kewajiban para rasul, para nabi dan orang-orang selain mereka. Tak ada seorang pun yang lepas luput dari kewajiban syukur ini. Karena apa? Karena syukur kepada Allah adalah melaksanakan ketaatan takarub kepadanya dengan berbagai macam ibadah yang dicintai oleh Allah baik zahir ataupun batin. Coba lihat. Salah satu nikmat Allah adalah tubuh ini. Badan ini. Wajib tidak disyukuri? Wajib. Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan ini tubuh, ini badan sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan apa yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai yang kita lakukan dengan badan ini, pakai badan ini untuk ibadah. Untuk ruku, untuk sujud, bawa berlapar-lapar beberapa waktu mah berupa apa? Saum. Mata nih Jangan jelalatan melulu ya, tapi pakai untuk melihat mushaf, buku-buku, kitab-kitab yang bermanfaat, baca tuh Demikian juga seluruh tubuh lain tuh. Tubuh ini bukan hadiah loh. Tubuh ini apa? Amanah. Buktinya amanah nah, apa? Nanti akan dimintai apa? Pertanggungjawaban atas seluruh yang dilakukan oleh tubuh ini. Kalau hadiah nih ngasih terserahlah mau dibuang gitu ya, mau dijual, mau ditendang-tendang terserah kan begitu ya. Tapi ini titipnya mana? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban loh. Makanya kalau umpamanya ada perempuan ya mengumbar aurat, kemudian kita nasihati, "Neng itu tutup tuh udel." Apa enggak malu gitu kan sekarang anak-anak muda sekarang ya enggak malu kelihatan udel gitu ya. Kita aja yang ngelihatnya malu gitu. Masa yang dilihatnya enggak malu? Apa dia jawab? Udel-udel saya. Perut-perut saya. Kenapa yang usil situ? <laughs> Kita jawab, itu bukan udel muneng. Itu udel Allah SWT. Nanti akan ditanya, diapain lu udel? Kata sini, enggak saya apa-apain tuh. <laughs> iya wajib ditutup. Enggak boleh di dimurah meriahin begitu ya. Wajib ditutup itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang celaka, Neng ya, bukan hanya Neng si pe, si orang yang diamanati udel oleh Allah, ayahmu, ibumu, saudaramu, itu nanti terseret tanggung jawab atas udel itu loh. Ayahmu nanti akan dipanggil. Kenapa kamu biarkan udal anakmu kelihatan? Kan bagus, indah, cetot, gitu ya. <laughs> Seperti itu. Itu titipan bukan hadiah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi cara untuk mensyukuri nikmat Allah berupa badan, pakai ini badan. Untuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, ada satu kitab yang kemudian dikoreksi oleh Imam Ibnu Qayyim. Kitabnya namanya Manazilus Sairin. Manazilus Sairin ini kitab amalan hati yang disusun oleh Imam Al-Harawi seorang sufi. Di dalamnya banyak penjelasan yang bagus, tapi sayang ada kekeliruan yang fatal. Lalu dikoreksi oleh Imam Ibnu Qayyim lahirlah kitab Madarijus Salikin. Itu koreksi atas kitab Manazilus Sa'irin. Dia berkata anna syukra lil amati dunal khasah. Bahwa syukur itu hanya untuk orang umum, tidak berlaku untuk orang yang khusus. Kenapa? Karena dia bilang fi syukri wa huwa aidan min subulil amah. Syukur itu termasuk jalan hidup orang-orang awam maka ini tidak benar. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim menyatakan rahimahullah ya laitas syekh sana kitabuhu an hadha ta'lil. Id ja'ala nisfal Islam wal iman ad'afus subul. Waduh. Kasihan si syekh pengarang kitab ini nih harus dikoreksi kitabnya dari taklil taklil ini e, aib atau kekeliruan seperti ini karena apa? Karena dia menjadikan sesuatu yang menjadi separuh Islam dan separuh iman sebagai selemah-lemah atau serendah-rendah jalan. Syukur itu kan separuh dari iman. Asyukru nisful iman, nisful iman. Syukur itu setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan dianggap sebagai jalan manusia terendah yaitu orang-orang awam. Dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim bal asyukru sabilu rusulillahi wa anbiya'ihi salawatullahi alaihim uh, ajmain akhassu khalqihi wa aqrabuhum ilaihi Bahkan sebenarnya syukur itu jalan hidup para rasul, para nabi alimus salat wassalam, manusia-manusia yang paling khusus dan paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat perhatikan beberapa ayat berikut ini. Pertama, surah An-Nahl 120 dan 121. Allah berfirman inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim Kata Allah Sesungguhnya Ibrahim seorang umat. Qanitan lillah yang qanit kepala umat itu banyak penjelasan. Imam Ibn Qasir menyatakan umat itu kan seorang atau banyak orang? Banyak orang, satu komunitas. Ibrahim satu orang. Kenapa disebut umat? Salah satu penjelasannya walaupun satu orang kualitasnya sama dengan kualitas satu komunitas besar. Kedua yang dimaksud dengan umat di sana adalah beliau satu-satunya ahli tauhid di zamannya ketika itu. Umat adalah orang yang bertauhid dan satu-satunya orang bertauhid hanya Ibrahim. Selain itu enggak ada. Itu penjelasan Imam Abdul Maka disebut umat. Sungai Ibrahim seorang umat Qanitan lillah Qanit kepala Qanit itu dawamu ta'ah Selalu taat kepada Allah Hanifan selalu lurus Walam yakum minal musyrikin Tidak termasuk orang-orang musyrik Syakiran li an'umi Selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Jadi ya Nabi Ibrahim juga bersyukur Apakah Nabi Ibrahim orang khusus apa orang umum? super khusus. Tidak ada yang lebih khusus daripada Ibrahim di zamannya, ya. Coba lihat lagi Nuh dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang ketiga yang saya bacakan tadi. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Manusia-manusia itu adalah turunan Orang-orang yang kami bawa beserta Nuh dalam perahu Sesungguhnya Nuh itu seorang hamba yang bersyukur Nabi Nuh itu orang umum, orang awam atau orang khusus? Orang khusus, paling khusus pada zamannya ya. Terus pernah Sulaiman alaih salatu wassalam Meminta kepada Allah agar Allah menjadikan dirinya orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya Nabi Sulaiman berdoa dan doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 19 Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah Rabbi ya Allah auzi'ni bantu aku tolong aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya untuk selalu mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku wa ala walidaya dan telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Nabi Sulaiman pun meminta agar dirinya dijadikan orang yang bersyukur, ya. Dan Nabi Sulaiman pun diuji itu oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian yang berupa kenikmatan. Diberikan kerajaan yang hebatnya luar biasa, nggak ada yang menandingi sampai hari kiamat. Raja mana yang bisa menguasai bangsa jin? Tidak ada. Raja mana yang bisa juga menaklukkan bangsa binatang? Seluruh binatang tunduk tan, taluk. Seluruh jin juga takut kepada Nabi Sulaiman. Ya, nggak ada. Nah, apa respon Nabi Sulaiman? hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur ini adalah karunia Allah untukku untuk menguji aku apakah aku ini akan syukur atau akan kufur dengan semua nikmat yang Allah berikan itu Nabi Sulaiman sadar seluruh pemberiannya itu karunia Allah sebagai ujian apakah syukur apa kufur ini yang tidak dimiliki oleh para penguasa zaman Naus ya, zaman Nau. Zaman Nau mah menganggap kekuasaan teh apa? Piala piala bergilir, direbut, bersaing. Berapa miliar uang yang keluar nggak peduli, yang penting saya dapat gitu kan ya. Maka setelah dapat dia tidak bersyukur. Dia bangga dan dolim dengan kekuasaan nanti di akhirat babak belur. Sekarang senang-senang gak lama loh. Berapa tahun lagi sih? Di Indonesia kan dibatasi berkuasa berapa tahun? 10 tahun ya. Dua kali periode kan ya. Setelah 10 tahun gak bisa <laughs> lagi tuh. Nabi Sulaiman menyadari itu adalah anugerah untuk menguji dia. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Daud untuk bersyukur dan kita diperintahkan meniru syukurnya Nabi Daud. Allah berfirman dalam surah Saba 13, "I'malu ala Daud syukra wa qalilum min syakur." Lakukan oleh kalian ya, "I'malu ala ala Daud syukra Rasa syukur seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Lalu Allah pun menyatakan I'malu beramalah kalian Wahai keluarga Daud Syukra dengan amalan syukur Bersyukurlah kalian Wahai keluarga Daud Diperintah oleh Allah Kalau umpah syukur hanya orang awam Masa para para nabi diperintah Ya Termasuk salah seorang yang ulama ikhtilaf Sebagian mengatakan Nabi Sebagian lagi mengatakan bukan Yang jelas sepakat orang soleh Namanya Luqman Al-Hakim Pernah dengar ya? Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran menjadi salah satu nama apa? Nama surat Surat keberapa? Ke-30 Ke-31 Surah Luqman Allah menyatakan walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid Sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman ini anugerah bukan? Ya anugerah. Lalu Allah merintahkan anishkurli, bersyukur kamu kepadaku. Lukman ini orang awam atau orang khusus? Super khusus sampai oleh Allah disebut dalam Al-Qur'an. Dan diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Qur'an, ya. Termasuk Nabiullah Musa dalam Al-Quran surah Al-Araf 144 dikatakan Ya Musa inni stafaituka ala nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin Hai Musa Sesungguhnya aku telah memilih kamu di atas seluruh manusia dengan memberi salahku dan firmanku Nabi Musa dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul dan sekaligus nabinya. Fakhud ma ataituka. Maka pegang teguh tuh apa yang aku berikan kepadamu. Kitab Taurat wa kum minasyakirin dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Nabi Musa orang khusus atau orang umum? Orang super khusus. Termasuk manusia yang paling khusus yang tingkat kewaliannya tidak ada yang menandingi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk bersyukur. Allah berfirman, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Kata Allah, sungguh telah aku wahyukan kepada engkau, hei Muhammad. Dan kepada orang-orang atau rasul-rasul sebelum engkau apa isi wahyunya? Kalau kamu musyrik. Para Nabi Muhammad SAW itu orang yang amalnya itu wah hebatnya luar biasa. Tapi kalau kamu musyrik, batal seluruh amal-amal kebaikan kamu. Yang begitu banyak kehapus. Perbuatan syirik itu menghapus seluruh amal baik kita. Apalagi amal baiknya sedikit. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang amal baiknya nggak akan ada yang menandingi kalau beliau musyrik terhapus semuanya tuh. Lain asrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin dan pasti kamu termasuk orang yang rugi. Balillaha bahkan hanya kepada engkau eh, hanya kepada Allah lah fa'bud hendaklah engkau beribadah Wakum kum minasyakirin dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Allah memerintahkan kepada nabi kita Muhammad SAW untuk bersyukur kepada Allah azza wajalla. Walhasil syukur ini bukan hanya untuk orang awam umum saja tapi semakin tinggi khususnya seseorang, keistimewaan seorang, tingkat keimanan, ketakwaan dan kewalian seseorang pasti akan semakin hebat rasa syukurnya ya. Walhasil syukur adalah syariat Allah untuk seluruh jin dan manusia. Semakin tinggi kedudukan seseorang, pasti syukurnya akan semakin hebat ya. Kita belum sempat membahas hadis-hadis tentang bagaimana syukurnya Nabi saw Cukup sampai di sini saja. Jam berapa sekarang? Lima belas, empat belas, lima lima belas. Lima belas seperempat. Jam eh jam lima seperempat. Ya, cukup sampai di sini hmm, kita punya sisa waktu untuk bertanya jawab ya. Ini saya ada buku empat dua judul. Siapa yang mau buku doa dan wirid? Yang belum? Itu udah belum? Siapa namanya? Istri. Siapa? Rizki. Rizki sekarang akan memperoleh rizki berupa buku, insya Allah. Tapi ikhtiar dulu. Ayam juga mau makan teh kokoreh lah. Kokoreh itu gini. Taib, <clears throat> pertanyaan bagi rizki yang menginginkan rizki berupa buku. Mana yang lebih baik? Syukur atas nikmat atau sabar atas musibah? Syukur atas nikmat kenapa? Ada dua kebaikan dalam dalam syukur nikmat. Apa saja kebaikan yang dua teh? Pertama nikmat syukur, kedua Ya hidayah Hidayah untuk bersyukur itu nikmat pertama Kedua, kebaikan kedua apa? Nikmatnya itu sendiri <laughs> Nikmat yang disyukurinya adalah kebaikan Syukur atas nikmatnya juga kebaikan kalau dalam sabar terhadap musibah ada berapa kebaikan? Satu, apa saja? Hmm? Sabar. Kalau musibahnya kebaikan atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Sebab musibah. Barakallahu fiqh. Sebab membuat orang yang menerimanya menderita. Ahwat, ahwat ada yang mau doa dan wirid, buku doa dan wirid. Kalau ada, eh, pegang mikrofonnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ahwat uh, uh, <laughs> nama eh atau langsung pertanyaan dari Ustadz? Jawab pertanyaan saya. Oh boleh. Apa jawabannya? Belum pertanyaannya. Ustaz. Oh belum. Iya. Pertanyaan untuk akhwat. <clears throat> Uh, tadi teh ada yang kelewat jenis-jenis syukur belum ya? Taib. Uh, syukur untuk semua makhluk, baik yang awam ataupun yang khusus. Nah, sekarang apa atau siapa yang dimaksud orang awam dan siapa yang dimaksud orang khusus. orang yang di, termasuk dari orang-orang umum adalah orang awam dan untuk orang-orang khusus itu yang termasuk orang-orang khusus adalah para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, para wali dan orang-orang soleh lainnya. Kalau para nabi, para rasul masuk awam atau masuk umum? Masuk khusus. Masuk khusus. Ya. Kenapa syukur ini untuk orang khusus juga tidak hanya untuk orang umum. Karena semakin men, uh, meningkatnya keimanan seseorang, uh, rasa syukur ini uh, kewajiban dari rasa syukur ini pun uh, semakin ditingkatkan. Iya. Siapa nabi yang paling banyak memperoleh kenikmatan? Nabi Muhammad Oh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena Oh ya, karena bangsa jin, bangsa binatang, kemudian makhluk lainnya itu Siapa istrinya Nabi Sulaiman? Eh, ini Siapa? Uh, Zulaiha. Zulaiha? Eh, bukan, itu Yusuf ya. <laughs> Bilqis. Ratu Bilqis itu hanya salah satu. Berapa ya. istri Nabi Sulaiman? Masya Allah kata tahu Ustaz. Ada yang tahu berapa? Berapa? 99. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Boleh nggak kita punya istri 99? Nggak boleh. Maksimal berapa? Ah, ah. Ada yang maksimal? yang naik. Ya. Selesai sudah nanti yang akhwat yang barusan ambil ya. Bagaimana jika kita selalu mensyukuri nikmat rizki dari Allah dan mengharapkan tambahan dari Allah tapi kita merasa bahwa malah itu berkurang. Bolehkah kita merasa kecewa kepada Allah? Kecewa karena apa? Apakah karena Allah ingkar janji? Enggak, enggak mungkin. Kecewalah pada diri sendiri. Pertama, mungkin syukur kita ini tidak benar. Tidak sesuai dengan konsep syukur yang Allah inginkan. Kita merasa bersyukur, menurut Allah itu nggak bersyukur. Makanya nikmatnya nggak bertambah. Coba koreksi syukur kita. Benar nggak? Apakah syukur sudah dijelaskan tadi dengan tiga ya? Dengan jiwa, dengan hati, meyakini, mengakui itu dari Allah, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Itu rizkinya, keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dipakai nolong orang, dipakai perjuangan fisabilillah maka insya Allah barokah dan pasti bertambah. Allah nggak mungkin ingkar janji ya. Tapi kalau syukurnya tidak demikian, umpamanya anak lulus ujian jadi sarjana syukuran. Apa syukurnya Pesta, mengundang orang kaya, ada musik. Itu bukan syukuran, itu kufuran. Allah cabut nanti nikmatnya ya. Hmm. Jadi pertama koreksi konsep syukur kita dan aplikasi dari syukur yang sudah kita lakukan itu sudah benar apa belum? Itu pertama. Jangan langsung kecewa dan menyalahkan Allah. Allah nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin ingkar janji. Kalau ada sesuatu yang Allah janjikan lalu kita sudah usaha lakukan janji Allah nggak kunjung tiba, berarti usaha kitanya mungkin yang salah dan keliru. Kedua, kalau kita sudah merasa benar saya sudah konsultasi ke Ustadz, Ustadz saya melakukan begini-begini benar. Kata Ustadz benar, gak ada yang salah. Tapi kenapa rezeki saya berkurang? Nah, jangan kecewa kepala. Belum tiba saatnya. Sebentar lagi. Sudah berapa lama ikhtiar kita bersyukur kepada Allah tersebut? Oh sudah tiga hari, ah, baru tiga hari. Nanti seminggu dua minggu atau sing sabar kita mah kadang-kadang tidak sabaran ya. Jadi masa sampainya rizki atau nikmat tambahan itu belum waktunya. Allah akan berikan di saat yang paling tepat, yang paling baik, yang paling barokah untuk kita ya. Demikian wallahu alam bisawabah. Ini surat di print. Saya seorang ikhwan single parent dengan dua anak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Promosin. Ada yang mau ahwat? Duda nih dengan dua orang anak. Sekarang sedang taaruf dengan seorang ahwat yang juga single parent dengan dua orang anak. Oh, sudah laku ternyata. Tapi belum deal nih, masih negosiasi. Kami sama-sama pernah bercerai dan kami baru mengenal sunnah satu tahun belakangan ini. Beberapa waktu yang lalu saya ajak dia makan di sebuah restoran bersama anak-anak. Ini termasuk langkah yang keliru, yang nggak boleh. Belum sah. Nanti kalau sudah nikah boleh. Agar mereka bisa saling kenal dan saya bisa banyak ngobrol langsung dengan akhwat ini. Ini dosa nggak boleh. Saya juga pernah menemaninya membeli laptop di sebuah mall. Oh sering jalan bareng ini. Apa bedanya dengan pacaran? Dan kami pun sekarang sering ngobrol via WhatsApp. Kadang bahas kajian ilmu atau kadang hanya bahas hal yang sepele. Seperti masalah kebiasaan anak-anak atau hanya bercanda. Ini gak boleh. Nanti kalau sudah nikah boleh lebih dari itu. Pertanyaan, bolehkah hal tersebut kami lakukan? Tidak boleh. Karena sebelum hitbah saya ingin mengenal dulu calon istri saya secara langsung. Saya trauma dengan kegagalan berumah tangga. Walaupun bertemu, yang diperlihatkan oleh calon pasangan hanya yang baik-baik saja. Karakter aslinya nggak akan dimunculkan loh. Acting dia, pretending dia, bersandiwara dia, ya. Jadi di hadapan calon pasti menampakkan karakter terbaik yang dia miliki walaupun itu bukan karakter istri, aslinya, bukan. Karakter, karakter aslinya nggak dibawa, disimpan di rumah. Jadi tidak cukup mengenal demikian. Kalau mau mengenal, Tanya siapa sahabat terdekatnya? Si Fulana, tanya ke si Fulana. Gimana tuh sahabat kamu ini karakternya? Dalam segala hal silakan tanya dan sahabat ini tidak boleh berdusta berbohong. Boleh dia bergibah. Oh, sahabat saya ini punya kebiasaan jelek begini-gini. Sebutkan boleh. Menggibahi orang dalam rangka mau melamarnya. Karena itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Seorang wanita datang, ya Rasulullah ada dua orang yang melamar saya, si Fulan dan si Fulana, Abu Jaham dan Muawiyah, gitu ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Muawiyah orang miskin, Abu Jaham orang yang kasar. Nikahlah kamu ke si Fulan. Tidak direkomendasikan dua-duanya. Nabi menggibahi enggak? Ya menggibahi, itu boleh. Jadi kalau kita ditanya tentang Mbak Ikhwan, Ditanya oleh Ahwat, Afwan, Ikhwan, Akhi, saya mau tanya tentang sahabat antum namanya si Fulan. Gimana dia? Jangan dipuji, oh baik dia, sempurnalah. Nggak ada aib, nggak ada cacat. Kalau saya punya adik wanita atau anak wanita, saya sodorkan kepadanya. Padahal nggak begitu, padahal nyebelin. Nah dia dosa nggak boleh. Sebutkan kejelekannya apa ya. Jadi jangan mengenal calon pasangan melalui interaksi langsung. Karena selama berinteraksi langsung dia menyembunyikan keburukan dan hanya menampakkan kebaikan. Aslinya nggak diperlihatkan ya. Tapi kalau sahabat dekatnya pasti tahu kesehariannya. Baik buruknya, jelek atau indahnya itu pasti tahu, tanya ya. Paling begitu. Apakah komunikasi via WhatsApp secara intens diperbolehkan jika obrolannya biasa saja seperti bercanda, memotivasi dengan baik? Sebaiknya dihindarkan kecuali ya ngobrol memang yang perlu boleh. Karena Nabi SAW pun suka didatangi oleh kaum wanita ditanya tentang agama. Dilayani enggak? Dijawab enggak? Ya dijawab. Hanya sebatas itu. Atau ada yang curhat, bertanya ini, bertanya itu, diberi solusi, ya dijawab. Kalau isi obrolnya benar, wajar, boleh. Baik ngobrol langsung, bertemu, ataupun melalui WhatsApp atau media yang lainnya boleh. Asal tidak berkholwat, ya. Nah itu dibolehkan. Jaga pandangan, jaga isi pembicaraan. Komunikasi lewat WA, lewat SMS, lewat BBM, lewat lain, lewat segala macam media yang kita miliki dibolehkan. Asal isinya. Isinya yang tidak boleh menjurus kepada perkara yang menimbulkan dosa dan maksiat. Apakah ahwat seperti beliau cukup baik untuk dijadikan istri? Nah, itu tanya dulu karakter aslinya ke sahabatnya. Kita nggak bisa menilai hanya jumpa sekali dua kali karena hanya menampakkan apa sisi baik dari orang tersebut. Sisi buruknya nggak ditampakkan. Nanti setelah nikah baru ketahuan. Oh kamu kok dulu nggak begitu? Iya tuh masa kalau dulu diperlihatan bedok atau nggak jadi nanti ya. Terakhir ya, yang mana nih? Nih. Sedikit melenceng dari tema tapi saya menjadi bingung. Karena istri saya sebenarnya mendukung saya datang ke kajian majelis ilmu hampir tiap hari. Bahkan di hari liburan pun saya selalu mencari majelis-majelis. Lalu istri saya protes karena tidak ada waktu untuk keluarga. Emang gak dibawa istrinya gitu? Bawa ke kajian. Kan ilmu itu untuk membimbing keluarga, tapi tidak ada waktu untuk keluarga. Iya betul. Apa yang harus saya lakukan? Bawa istrinya ke kajian. Karena saya ingin hijrah mencari ilmu untuk bekal saya dalam mendidik keluarga. Bawa istrinya ke kajian. Jangan soleh sendiri. Jadi kebanyakan akhwat curhatnya ke saya beberapa. Suami saya itu ingin soleh sendiri, ingin masuk surga sendiri. Ngaji itu kemana-mana rajin, kadang jadi panitia, tapi saya nggak pernah diajak. Saya suruh dengar aja lah di radio kan sama. Saya bilang kata Ustaz juga nggak sama gitu. Ya untuk kamu mah sama. <laughs> Kenapa? Padahal ada padahalnya ya. Kebersamaan di luar rumah itu punya sensasi tersendiri bagi suami. Lebih mesra, hatinya lebih dekat. Suasana hati, sikap suami istri di dalam kamar, di dalam rumah, di luar rumah itu berbeda. Sesering mungkin bawa istri ke, keluar ke kajian, menikmati suasana baru yang berbeda dengan suasana di rumah. Untuk menjaga romantisme, kebersamaan dan menyatunya hati, bawa aja ke kajian. Kalau dianya tidak ada uzur kecuali kalau si istri itu umpamanya ada kewajiban di rumah kalau dibawa anak-anak nggak keurus atau istrinya itu punya orang tua yang sudah sepuh yang harus diurus ya jangan jangan dibawa dibawa nanti ibunya orang tuanya nggak keurus ngomel-ngomel dasar anak durhaka ngaji terus ibu dibiarkan bapak dibiarkan nah itu jangan jangan ngaji urus bapak Urus ibumu, ibumu tanggung jawabmu.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 Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.